Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada. Di dalam perjalanan kita menuju Allah, kita masih di dalam wilayah tobat. Tobat dari segala dosa dan tobat itulah yang menghalangi seorang hamba sampai kepada Allah. Dosa itulah yang menjadi penghalang seorang hamba sampai kepada Allah. Dan dosa adalah hijab dan penghilang hijab tersebut adalah dengan cara bertobat. Kalau kemarin kita sampaikan tobat kepada Allah karena dosa kita kepada Allah. Tobat kepada Allah karena dosa kita kepada Allah yang paling inti dan paling utama adalah kita menutup aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun. Dosa kepada Allah adalah seperti orang meninggalkan sholat, orang melakukan zina, orang mabuk-mabukan, berjudi, dan sebagainya. Akan tapi ada di sini dosa dengan sesama manusia. Dan sungguh ini lebih berat. Kalau dosa kepada Allah secara tobat yang adalah menyesal, meninggalkan pekerjaan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Akan tapi doa tobat kepada manusia, kepada manusia lebih susah di kita harus menyesali dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga kita tinggalkan. Yang keempat mencari ridho dari orang yang kita dolimi atau yang kita berbuat dosa kepadanya. Dosa kepada manusia seperti menggunjingnya, mengambil hartanya. Ini adalah dosa kepada manusia yang sungguh luar biasa mengambil hartanya atau menfitnah sehingga orang menjadi ter, eh, atau menjerumuskan dia. Sehingga dia menjadi orang yang terjumus dalam kehinaan. Itu semua adalah dosa kepada manusia. Yang otomatis kalau di saat kita dosa kepada manusia, Allah pun akan murka kepada kita. Sehingga hukuk hak-haknya manusia ini lebih susah, lebih berat. Sehingga harus obat kepada manusia ini perlu. Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadah kepada Allah, tapi dia melakukan dosa kepada manusia. Tidak sadar dia melakukan haji dan umrah, tapi duitnya dari rebutan warisan. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada seseorang, kepada para sahabat Nabi atadruna manil muflis apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut spontan para sahabat Nabi menjawab ya Rasulullah kami tahu orang yang bangkrut adalah orang yang man la dirham lahu wala mata orang yang tidak punya harta dirham duit dan tidak punya barang dijawab oleh Rasulullah bukan itu orang muflis orang bangkrut para sahabat Nabi bertanya lalu seperti apa orang bangkrut ya Rasulullah Orang bangkrut adalah orang yang yakti yaumal qiyamah yamati bisiyamin wa zakatin wa salatin disebut segala kebaikan. Orang yang datang di hari kiamat dengan segala macam kebaikan, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada ada amal-amal baik yang lagayainya. Akan tetapi wa bahada, daraba hada wa syatama hada, akhadha telah mukul si A, menghina si B, mengambil hartanya si C dan dan seterusnya punya urusan dengan manusia. Para sahabat Nabi belum nyambung bagaimana orang ini disebut sebagai orang bangkrut. Rasulullah menjelaskan, itu nanti di hari kiamat waktu dia ingin berlenggang menuju ke surga, ternyata orang-orang yang didolimi, yang disakiti dan dianiaya menuntut kepada malaikat agar orang tersebut tidak boleh masuk surga. Para malaikat berkata dia orang baik punya amal. Dijawab oleh orang yang didolimi. Dia punya amal baik akan tapi dia punya masalah denganku dan belum beres waktu di dunia. Maka saat ini aku akan tuntut dia. Malaikat mengadu kepada Allah, Ya Allah ada hambamu ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah. Ahli kebaikan bangun malam, Senin Kemis banyak akan tapi dengan saudara ngomong jelekit dengan saudara rebutan waris dan sebagainya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala buat perhitungan. Khudh hada min Hasanati Khudh hada min hasanati, Berikan dari kebaikannya orang yang katanya ahli surga tersebut. Berikan kepada orang yang didolimi satu demi satu sampai puas mereka. Akan tetapi ternyata amal baiknya sudah habis. Ternyata orang yang didolimi masih banyak. Lalu Allah memerintahkan. Kalau begitu ambil dari dosa orang yang didolimi. Kemudian tumpangkan di orang yang katanya ahli ibadah, ahli sholat. Dan lempar ke neraka jahannam. Hati-hati dengan dosa sama manusia. Kadang orang tidak sadar. Dia melakukan dosa banyak kepada manusia. Tapi dia dibuai oleh setan. Ditipu oleh setan dengan ibadah. Yang ahli tahajud ingat. Bagaimana engkau dengan tetanggamu? Disebutkan Rasulullah SAW, Indah meratan takumul layla wa tasumun nahar. Seorang wanita kerjaannya adalah bangun malam. Di siang harinya adalah berpuasa. Oh, kebaikan apa yang kurang dari ini semuanya? Seorang yang kerjaannya adalah bangun malam, siang harinya berpuasa. Khairu nalaha syai'an tu'dibihi jironaha. Cuman dia punya kebiasaan suka menyakiti tetangganya. Wa fi riwayatin dengan lidahnya dia baik ahli ibadah puasa Senin Kemis majago, puasa Daud majago, umroh haji ibadah mah hebat, bangun malam tidak pernah putus akan tapi tidak sadar lidahnya tidak dijaga suka nyelekit kalau ngomong sama tetangga dijawab oleh Rasulullah inna finnari dia di dalam neraka ini harus kita pahami kita sadari begitu mengerikannya kalau kita punya urusan dengan manusia punya dosa kepada manusia belum diberesin tidak akan kita sampai kepada Allah dosa-dosa kepada manusia akan menghentikan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi langkah kita menuju Allah mari kita harus bertobat Takut kita melakukan dosa kepada sama manusia. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita, wahai para muridin. Wahai para orang-orang yang menuju jalan Allah. Jangan anda terlena, terlupakan, dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadahnya. Seperti yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya tentang orang-orang tertipu. Di antaranya ada orang tertipu dengan amal ibadahnya yang sudah banyak. Dia tidak sadar. Dipikir dengan ibadahnya yang banyak, dia bisa masuk surga. Sementara dia punya urusan dengan manusia. Dia melakukan dosa dengan si A, si B, si C. Dan ketahuilah, dosa kepada manusia adalah sungguh sangat berat dan mengerikan. Maka dari itu lihat, seandainya seseorang cukup melakukan puasa saja di bulan Ramadan. Sholat lima waktu saja, haji sekali saja, lihat zakat sesuai dengan apa yang ada dalam aturannya, dia adalah selamat masuk surga asalkan tidak dolim kepada manusia. Akan tetapi yang sangat membahayakan adalah orang yang tertibu, lihat dia amal ibadah. Ternyata amal ibadahnya dititipkan oleh setan di telinganya, bahwasanya dia adalah ahli surga. Engkau sudah punya ibadah banyak. Lihat apakah kamu tidak tahu orang umrah akan dihapus dosanya oleh Allah, orang haji hapus di, di, di dosanya apa dihapus dosanya oleh Allah, puasa ini dihapus dosanya oleh Allah. Akan tapi dia masih melakukan dosa-dosa. Ternyata amal baiknya itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Yang tersisa adalah amal jelek. Dan amal jelek akan menjadikan amal baik akan terbakar hangus. Maka dari itu takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dengan sesama manusia. Hati-hati. Dengan sesama manusia. Siapa manusia yang bersama anda? Orang tua anda yang telah banyak jasanya kepada anda. Apa peril, Bagaimana perilaku anda dengan beliau-beliau? Bagaimana tingkah laku anda dengan beliau? Dosa yang paling dosa adalah dengan orang tua. Durhaka. Layatul jannatah. Nanti insya Allah akan kita masuk ke dalam silsilah. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, orang tua, kemudian saudara, perbutan waris dan sebagainya, anak pendidikan yang salah, tetangga kita biarkan terlantar, macam-macam kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua yang akan menjadikan kita terhalang sampai kepada Allah. Maka harus kita beresi dulu urusan dengan manusia dengan cara bertobat kepada sesama manusia. Takutlah urusan dengan manusia akan menghalangi kita sampai kepada Allah. Hati-hati. Semoga Allah menjaga hubungan kita dengan sesama kita sehingga kita dengan sesama kita adalah hubungan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tidak kita membuat dosa dengan sesama dan semoga Allah mengampuni kita semua di dunia dan mengampuni kita di akhirat sehingga kita mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.